Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa hari bulan suci Ramadan. Semoga kita masih bersemangat untuk terus dan berlomba-lomba untuk mengejar rahmat dan hidayahnya. Pemirsa, Jumpa lagi dengan saya dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Ma'idah yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat 41 dan juga seterusnya. Ayat-ayat ini antara lain membahas tentang arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang-orang yang melanggar nilai keimanan dengan penuh antusias. Untuk selanjutnya mengenai makna dari ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yaitu Pak Sihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lemas Pak hari ini? Tidak. Tidak semangat terus ya Pak ya. <laughs> Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Bang Cantik, yaitu dari Majelis Taklim Atakwa Angkasa Puri Bekasi dan juga Majelis Taklim Aisyah Pulau Mas. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Insya Allah puasa semua kan Bu ya. <laughs> Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan surat yang kemarin saya Kemarin um, masalah takwa. Bisa jangan ya, bisa dilanjutkan Pak. Ini kira-kira masalah yang apa Pak? Masalahnya ini eh, eh, tuntunan kepada Nabi bagaimana menghadapi para pembangkang, bagaimana menghadapi orang-orang munafik, bagaimana menghadapi orang-orang Yahudi yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akan tak bisa bisa Baik, A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal Rasul, La yahzunka alladhina yusari'una fil kuf Minal ladhina qalu amanna bi afwahihim Walam tu'min qulubuhum Ayat ini dimulai dengan panggilan Ya ayyuhal Rasul. Wahai Rasul dalam Al-Quran hanya dua kali Allah memanggil Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan panggilan wahai Rasul. Hanya dua kali. Ayat kita ini dan nanti di ayat eh, 67 surah ini. Ya Iyuhal rasulu balik ma'unzila ilaikan rabbi Eh, ada panggilan ya ayuhan nabi tetapi yang diamati dari ayat-ayat Al-Quran kalau Allah menyebut nama menyebut nama nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad itu disebut langsung dengan namanya Isa, Musa, Ibrahim tetapi kalau Allah di dalam Al-Quran sekali lagi menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya ada disebut empat kali di dalam Al-Quran kata Muhammad eh, sekali kata Ahmad itu dirangkaikan dengan gelar kehormatannya sebagai Rasul atau sebagai Khataman Nabi Muhammadun Rasulullah. Ya tahu? Maka Muhammad aba ahadim min rijalikum Rasulullah. Jadi ini sebenarnya eh, pelajaran buat kita. Kita seringkali hanya sebut begitu Muhammad Muhammad. Mestinya kita itu menyebut beliau dengan panggilan penghormatan bahkan tidak menyebut nama beliau kecuali mendoakan beliau agar dilimpahkan kepada beliau salawat dan rahmat Tuhan. Ini kita bisa kembangkan dengan berkata, kalau ada orang yang dihormati, jangan panggil namanya tapi panggillah dia dengan panggilan penghormatan. Seperti kalau eh, eh, apa namanya orang tua kita kan itu tidak boleh kita panggil namanya hmm. bapak presiden kita katakan bapak presiden ya hmm. itu eh, itu sudah dikenal bahkan dalam dalam kehidupan internasional pun itu ada panggilan-panggilan terhormat yang melekat pada orang-orang yang memiliki kehormatan yang pernah atau sedang disandang Kita juga Allah juga mengajar kita begitu. Di sini dia panggil Nabi Muhammad, Allah tidak berkata ya Muhammad tetapi ya ayyuhar rasul. Wahai rasul, wahai pesuruh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat memperhatikan umatnya. Sehingga kalau mereka diajak oleh beliau untuk beriman lantas enggan beriman itu sedih beliau merasa sangat bertanggung jawab untuk mengislamkan orang tetapi Allah enggan melakukan hal itu atau enggan Rasul melakukan hal seperti itu. Karena itu seringkali kita mendapatkan di dalam Al-Quran peringatan Allah kepada Nabi bahwa kamu tidak punya tugas kecuali menyampaikan dikatakan inna kala tahdiman ahbab. Kamu tidak bisa mengantar orang masuk Islam beri dia hidayah walaupun orang itu kamu senangi. Tetapi karena bawaan Rasul ini begitu sayang pada umatnya, maka seringkali beliau sedih melihat, aduh kasihan nih orang tidak mau ini. Di sini Allah mengingatkan lagi beliau Ya ayyuhar rasulu La yahzunka alladhina yusari'una fil kuf Minalladhina qalu amanna bi afwain Walam tu'min qulubu Jangan Jangan Ketergesa-gesaan Orang-orang munafik Yang berkata Kami telah beriman Padahal hatinya belum beriman Jangan ketergesa-gesaan mereka itu masuk di dalam kekufuran menjadikan kamu bersedih. Nah, coba lihat. Karena beliau sedih. Ini kok ada munafik begini? Ditegur, jangan bersedih. Nanti di ayat lain kita ada lihat eh, bagaimana digambarkan begitu besar perhatian Nabi Muhammad terhadap umatnya sampai-sampai hampir-hampir saja karena keletihan untuk berdakwah hampir-hampir saja beliau cedera atau mati meninggal dunia. Nanti kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa kami akan melanjutkan kembali urayan mengenai surat Al-Maidah ayat 41 ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Maidah. Dan pada hari ini kita sedang membahas ayat 41 dan juga seterusnya. Silakan Pak diteruskan. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Jadi janganlah wahai rasul, janganlah eh, ketergesaan, perlombaan orang-orang yang berkata kami telah beriman dengan lidah mereka tetapi hati mereka belum beriman jangan ketergesaan mereka kepada kekufuran menyedihkan kamu juga orang-orang Yahudi sikap orang-orang Yahudi atau sebagian orang-orang Yahudi terhadap ajaran Islam terhadap Nabi Muhammad juga menyedihkan beliau. Tetapi Allah juga melarang jangan kamu bersedih. Baru dia gambarkan bagaimana sikap orang-orang munafik itu, bagaimana juga sikap orang-orang Yahudi itu. Dikecamnya kita lihat nanti apa dampaknya buat kita. di sini katakan mereka itu semua sama'una lil kadhib. Senang sekali, sangat antusias mendengar tetapi tujuannya untuk berbohong. Dia pelintir itu katakan. Dia berbohong. Itu satu makna. Sikapnya orang munafik datang pada Nabi dengar tujuannya mendengar mau cari apa yang dia bisa pelintir untuk dia tolong oh, pada orang. Nah, ada lagi yang mengartikan begini, sama umalil kadhib. Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi itu senang sekali mendengar obrolan yang bohong. Senang dengar gosip. Nah, ada tidak orang Islam yang seperti itu? Ah, sama'una lil kadhi Senang deh, kalau gosip udah dengar semangat semangat ah, nonton itu di mana ya kita ini saya ingin katakan pada ibu-ibu pada pemirsa Al-Qur'an itu kalau mengecam sesuatu itu pelajaran buat kita jangan lakukan hal semacam itu sama'una lil kadzib sama'una liqaumin akharin mereka itu antusias mendengar apa saja untuk dia sampaikan pada orang lain boleh jadi seperti yang pertama tadi kita kita eh, fahami boleh jadi mereka hadir di majlis Rasul mendengar apa sih ini tujuannya bukan untuk mendapat manfaat tapi dia mau cerita lagi sama orang oh tadi Nabi Muhammad bilang ini ini ini ini Sema'una lil kadib Sema'una liqaumin akharin lam ya'tuka Bisa juga mereka itu sering sekali, senang sekali mendengar dari orang lain yang tidak pernah mendapat bimbingan dari Rasul. Nah, di sini juga bisa begitu. Senangnya itu dengar dari orang lain, kalau ceramah nggak senang dengar. Ya kan? Sama'una biqaumin akharin lam ya'tuka. Yuharrifuna al-kalima min mawadhi'ihi ini orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu ada uraian menyangkut sanksi hukum bagi yang berzina. Orang-orang Yahudi ini tukar itu. Dia ganti maknanya kitab suci mereka. Dia tutupi ayat-ayat yang berbicara tentang sanksi hukum perzinahan. Ini maksudnya yuharrifunal kalim. Yuharrif itu artinya dia miringkan, dia dia plesetkan, dia pinggirkan, dia tutupi sekian banyak kalim, sekian banyak ayat-ayat Tuhan dari tempatnya yang semestinya. Dia ganti. Yuharrifunal kalim mim mawadhihi yaquluna in utitum hadza fakhuzuhu wa illam tu'tuhu fahdharu mereka itu orang-orang Yahudi itu berkata kepada teman-temannya kalau kamu pergi kepada Nabi Muhammad bertanya dan dia memberi jawaban kalau jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita ubah terima tetapi kalau tidak sesuai tolak jadi mereka datang bukan untuk mencari ketetapan hukum, mereka pergi mencari pembenaran bukan kebenaran. Itu dikecam. Uh, eh, baru dikatakan wa ilam tu'tuhu fakhdaru wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a apa artinya fitnah Fitnah dalam bahasa Al-Quran itu berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Banyak orang yang salah. Itu dia katakan al-fitnah tu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih itu fitnah itu itu fitnah di situ berarti siksaan Fitnah itu dalam bahasa Al-Quran Tidak ada satu kata fitnah dalam Al-Quran Yang semakna dengan dalam bahasa Indonesia Bahasa Indonesia fitnah itu apa? Toh? Me me mengucapkan suatu kata yang memperburuk orang lain ya Kira-kira begitu ya hmm. Oke. Okay. Bukan itu Fitnah itu dalam bahasa Al-Quran Asalnya membakar emas untuk diketahui kadarnya sehingga fitnah bisa berarti ujian. Ya kan? Diuji. Fitnah juga bisa, karena ada kata membakar emas ya pembakaran mengandung makna siksaan. Nah, eh, orang yang tersiksa itu karena dia sesat. Maka fitnah juga diartikan dengan sesat. Banyak artinya fitnah. Nah, bukan bukan fitnah bahasa Indonesia sekali lagi saya katakan. Di sini Allah menyatakan siapa yang Allah kehendaki untuk memfitnahnya, ah, memfitnahnya apa ini? Bisa diartikan untuk menyiksanya satu, tidak ada lagi yang bisa tolak siksa Allah. Ah, atau siapa yang Allah menghendaki agar dia sesat Tidak ada lagi yang dapat memberi dia petunjuk. Mama may yudlillah fala Allah. Saya mau eh, jelaskan lebih jauh. Saya beri contoh. Ibu-ibu pernah lihat cermin? Ya. Kalau kotor, tidak dibersihkan, cerminnya kabur. Kalau terus-menerus kotor, akhirnya karatan. Siapa yang menjadikan dia karatan? Itu sistem yang ditetapkan Tuhan. Semua cermin yang dibiarkan tidak dibersihkan itu jadi karatan. Jadi berarti sistem yang ditetapkan Allah itulah kehendak Allah. Oke. Okay. Hati manusia kalau dia dosa, tidak tobat, bagaimana? Kotor. Tidak tobat lagi, kotor lagi. Akhirnya dia karatan. Siapa yang menjadikan dia karatan? Allah. Tapi salahnya siapa? Salahnya manusia yang tidak bersihkan cerminnya. Saya kira itu. Pemirsa kami Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan mendengarkan kembali lanjutan dari uraian Pak Kurai Sihab mengenai surat Al-Maidah ayat 41 dan juga seterusnya. Silakan Pak. Baik, kita tadi sudah eh, katakan beri, beri contoh bagaimana hati yang tidak eh, yang terus berdosa sehingga tidak bersih ada sistem yang ditetapkan Allah maka di sini lanjutannya ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubuhum. Mereka itulah yang terus mendengar gosip, senang dengar gosip, senang bohong, senang bergaul dengan orang-orang buruk, terpengaruh hatinya, karatan hatinya, itulah berdasar sistem yang ditetapkan Allah, yang Allah kehendaki tidak mau bersihkan hatinya. Sudah karatan. Nah, baru dikatakan eh, eh, eh, lahum fid dunya khizyun di dunia ini dia akan mendapat kehinaan terbongkar rahasianya kalau orang munafik, terbongkar kebohongannya kalau orang Yahudi dan di akhirat nanti mereka akan mendapat siksa yang pedih. Baru diulang lagi. Aneh nih, diulang dua kali. Sama'una lil kadhib. Tadi kita sudah terangkan apa artinya sama'un, suka dengar kebohongan. Suka dengar cerita-cerita yang bohong yang tidak ada artinya. Akaluna suka sekali makan yang haram. Nah, sohot itu eh, bukan semua yang haram saja. ada haram yang orang malu sekali kalau mengerjakannya. Saya beri contoh. Kalau satu orang misalnya eh, eh, eh, eh saya aniaya saya tampar dia, haram atau tidak? Haram. Kenapa tampar orang? Ya toh? Tetapi itu haram tidak terlalu memalukan. Ada haram yang menjadikan orang malu kalau dia kerjakan. Jual bangkai. Nah, itu harganya haram yang memalukan. Jual diri. Nah, itu haram yang memalukan korupsi itu soft korupsi itu haram yang memalukan mereka itu sangat suka memakan haram tapi haram yang memalukan as itu artinya arti asalnya yang pertama binatang yang makan apa saja binatang makan apa saja yang dia ditemui dia makan sangat rakus yang kedua makna as adalah sesuatu yang membinasakan sehingga hilang keberkatannya. Orang biasa punya duit banyak, habis begitu saja. Ada orang punya gaji sederhana dia bisa hidup tenang karena uang halal. Ya, uangnya haram tidak ada berkatnya habis kenapa nih habis mana ini uang ini begini banyak sudah hilang sudah habis Oh iya ada yang eh, keteter di sana, ada yang buat anaknya sakit ini, ada yang tiba-tiba mobilnya tabrakan, gak berkat duitnya. Itu sebabnya kita dalam salat subuh antara lain kan di, dianjurkan berdoa wa barik lana fima razaqtana. Oke. Okay. Akaluna lisuhud. Baru dikatakan fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini kalau datang kepada kamu minta putusan, maka kamu punya alternatif wahai Nabi Muhammad. Bisa tidak usah kasih putusan, bisa juga kamu kasih putusan. Kalau kamu tidak memberi putusan pada mereka, tidak usah khawatir, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Kalau kamu memberi putusan pada mereka, maka putuskanlah dengan adil karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini eh, repot ini. Nabi Muhammad sebagai pemimpin di kota Madinah itu mestinya memberi putusan. Tetapi repotnya Yahudi dia hanya mau mendapat putusan yang menguntungkan. Jadi menurut memang untuk apa saya beri putusan? Tetapi dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin juga berkewajiban memberi putusan. Maka Allah memberi beliau alternatif. Kamu lihat ya, apa yang paling maslahat? Kamu boleh beri putusan, boleh juga tidak beri putusan. Kalau beri putusan, beri putusan dengan adil kalau tidak beri putusan tidak usah khawatir kamu tidak akan diganggu tapi kemudian Allah menyatakan di sini wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut taurat bagaimana aneh nih orang-orang Yahudi dia minta putusan dari kamu padahal mereka katanya percaya pada Taurat mereka minta putusan menyangkut hukum orang yang berzina itu diapai Kan ada di Taurat. Kalau kamu memang percaya Taurat, laksanakan aja Taurat. Kamu kan tidak percaya saya sebagai nabi. Ini Al-Qur'an berkata, "Wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahum at-Taurah fiha hukmullah." Di sana sudah ada ketetapan Allah. Summa yatawallawna min ba'di dzalik. Dan anehnya lagi, setelah dia minta putusan dari kamu, dia tidak percaya kamu. Ini satu hal yang sangat aneh dari orang-orang itu. Nah, di sini Allah kemudian menetapkan wa ma ulaika bil mukminin. Orang-orang itu sebenarnya bukan orang-orang yang percaya yang mantap kepercayaannya terhadap kitab suci mereka sendiri. Kalau mantap kepercayaannya pada kitab suci mereka, tidak usah tanya, buka aja ini hukumnya. Hmm apalagi mereka itu pastilah tidak percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Eh. Baiklah, pemirsa kami akan segera melanjutkan kembali program Tafsir Al Misbah ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal sholat Al-Ma'idah. Sekarang saya beri kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan tiga pertanyaan ya Bu. Silakan siapa ibu Bagaimana etika bermuamalah dengan orang Yahudi menurut Islam? Pada prinsipnya sama dengan etika bermuamalah dengan sesama Muslim tidak boleh dimaki, tidak boleh ditipu, harus berbaik-baik. Kalau dia punya pesta yang menggembirakan, kita berpartisipasi. Kalau ada yang sakit, kita kunjungi. Tidak, dia juga manusia. Kalau ada yang meninggal, bahkan Nabi, ada orang Yahudi yang meninggal di bawah, beliau berdiri. Sahabat-sahabatnya bertanya, loh kok kamu berdiri? Wahai? Dia kan juga manusia seperti itu Jadi pada prinsipnya sama sama pada prinsipnya. Memang boleh jadi ada perbedaan-perbedaan eh, kecil. Kalau misalnya itu katanya kalau kita punya tetangga, Nabi bersabda, kalau kamu tetangga itu ada tiga macam. Bisa dia keluarga, bisa dia sesama muslim, bisa eh, eh, eh, dia atau seseorang itu sesama muslim, keluarga dan tetangga. Bisa dia tetangga yang hanya muslim. Bisa dia tetangga, tidak muslim, tidak keluarga. Yang tetangga bukan muslim dan bukan keluarga itu seperti orang Yahudi dan Nasrani, mereka punya hak satu. Ikut bergembira waktu dia bergembira, ikut menampakkan bela sungkawa waktu dia sedih. Kalau dia miskin, dibantu kalau dia eh, susah diberi eh, eh, kita walhasil jangan berkata bahwa kalau non muslim Yahudi boleh ditipu Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu adalah manusia seperti kita juga tidak ada dapat dikatakan tidak ada bedanya dalam bermuamalah saya kira begitu. Pak. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sendiri. Iya, Nabi sendiri begitu. Nabi sendiri berinteraksi, pernah eh, eh, menggadaikan perisai beliau kepada orang Yahudi. Dagang sama orang Yahudi juga. Ya kan? Jadi tidak ada Oke. Okay. Kecuali boleh nggak sih Pak kita mengucapkan acara-acara keagamaan pada mereka, misalkan mengucapkan selamat. Nah, nah itu bagus-bagus. Itu selama tidak mengganggu akidah, selama tidak menimbulkan kesalahpahaman, boleh aja. Kalau ibu anu datang selamat tapi kalau bisa menimbulkan kesalahpahaman, bisa terganggu akidah itu nggak boleh. Karena itu sepakat ulama tidak boleh menghadiri acara ritualnya. Iya. Tetapi kalau eh pesta ada di rumahnya ada ulang tahun kita datang selamat ulang tahun ada kawinan datang dan lain-lain sebagainya tidak ada masalah saya kira terima kasih Pak silakan pertanyaan berikutnya Bu Eh, sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Islam seperti Taurat dan Injil. Bagaimana cara mengimaninya sedangkan dari segi kandungannya sudah banyak mengalami perubahan? Yang pertama, <clears throat> kalau kita dan memang demikian diwajibkan percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, Taurat, Injil dan Zabur, maka kita harus percaya bahwa itu diturunkan Allah. Harus percaya. Itu bersumber dari Allah tetapi Allah juga menyampaikan pada kita bahwa kitab suci yang ada di tangan orang Yahudi sekarang dan di tangan orang Nasrani sekarang sudah terjadi perubahan-perubahan. Walaupun bukan semua yang berubah, tapi ada perubahan. Maka untuk mempercayainya kita katakan begini. Al-Quran itu menjadi saksi terhadap kitab-kitab suci itu sehingga rujukan kita pada Al-Quran Kalau isi kitab Taurat atau Injil atau Zabur itu sama sesuai dengan Al-Quran kita percaya bahwa ini dari Allah kalau tidak sesuai dengan Al-Quran kita katakan ini kita tidak percaya kalau bertentangan kalau dia sesuai dengan akal ini masuk di akal tetapi tidak diterangkan oleh Al-Quran mau percaya boleh tidak percaya tidak apa-apa ya kan sebab kalau sudah ukuran akal boleh jadi menurut akal saya oke okay. menurut akal yang lain tidak kita tidak wajib mempercayainya tetapi kita wajib menolaknya kalau bertentangan dengan Al-Quran saya kira begitu ya. Okay. Baik. Pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana kita menyikapi kisah Israeliat yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir dan hadis, sementara mereka dikenal suka menyebarkan berita bohong? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bagaimana Ibu menyikapi berita dari seorang pembohong? Nah, begitulah. Ada ulama berkata udah dia pembohong nggak usah diteliti, tolak aja semuanya. Ada yang begitu terhadap Israeliat ya. Tetapi bisa jadi enggak sekali-sekali pembohong itu berkata benar? Bisa. Ah, kalau menganut faham ini dia katakan kita teliti. Kita teliti beritanya bagaimana, siapa orangnya, ini ini segala. Nah, itu nanti itu tugas dari ulama-ulama di bidang ilmu hadis. Jangankan Israiliyat, ucapan dari seorang muslim pun yang berkata Nabi bersabda begini, kita juga harus teliti. Kenapa? Kita tidak ragukan nabinya. Yang kita ragukan orang ini, jangan sampai dia lupa. Iya. Jangan sampai dia keliru. Jangan sampai dia bohong. Jadi dilakukan penelitian itu ada ilmunya tersendiri. Nah, begitu juga halnya dengan Israeliat itu adalah berita-berita, kisah-kisah yang disampaikan oleh non-muslim yang seringkali kitab-kitab tafsir lama penuh dengan Israeliat itu. Kisah-kisah banyak diantaranya yang tidak masuk di akal. Nah, umumnya yang membuatnya adalah orang-orang Yahudi, boleh jadi orang Yahudi yang masih tetap dalam keislaman mereka, eh, ke agama mereka, bisa jadi juga ada di antara mereka yang sudah masuk Islam, tetapi eh, dia sebarkan itu. Saya kira begitu Bu, sikap kita terhadap Israelian Nanti kita lanjutkan kembali Pak Pemirsa kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan program Tafsir Anisbah mengenal surat Al-Ma'idah. Dan sampailah kita pada segmen terakhir, saya masih memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya sebelum Bapak memberikan kesimpulannya. Silakan Ibu, dua pertanyaan. Apakah yang menyebabkan orang-orang Yahudi merubah perkataan mereka dan bahkan kitab mereka? Iya, uh eh, -huh. eh, Al-Quran ada menguraikan bahwa sebenarnya orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi khususnya, itu jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menantikan kedatangan seorang nabi. Bahkan seringkali dalam pertempuran-pertempuran mereka itu mereka berkata, "Ya, kalau kali ini kami kalah, nanti satu waktu kalau nabi yang kami tunggu-tunggu itu datang, pasti kami akan memihak dia dan mengalahkan kamu. Tetapi begitu Nabi Muhammad SAW datang, mereka kecewa. Karena yang mereka nantikan adalah nabi dari Bani Israel, dari orang Yahudi kekecewaan itu atau iri hati mereka itu karena bukan dari kalangan mereka itulah yang menjadikan mereka mengubah ayat-ayat Taurat ini itu eh, satu yang kedua sebabnya begini eh, orang-orang Yahudi itu ah ya kalau kita bicara Yahudi eh, saya saya gunakan istilah Al-Qur'an. Kita di sini terkadang dapatkan Al-Qur'an menamakan mereka ahlul kitab, menamakan mereka hadu, tapi kalau menamai mereka Yahudi pasti yang jelek itu. Nah, jadi bukan rasnya, sifatnya itu kalau sudah Yahudi jelek itu pokoknya. Nah, orang-orang Yahudi ini sebagian dari pemuka-pemuka agamanya itu eh, terlalu senang pada dunia. Mereka orang-orang Yahudi secara umum ingin hidup seribu tahun. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Itu kata Al-Qur'an, bukan saya, bukan Khairul Anwar itu yang bilang, aku ingin hidup seribu tahun. Ya kan? Sehingga walaupun kehidupan itu kehidupan yang tidak berkualitas. Karena cintanya pada dunia, mereka cinta pada uang. Suka uang, sehingga mereka makan sogok. Sehingga kalau ada ayat ada ini yang oleh orang yang berkuasa atau oleh orang yang punya uang dikatakan tukar itu dia tukar. Jadi keinginan untuk meraih gemerlapan duniawi. Itu dua di antara sekian banyak sebab yang mereka, menjadikan mereka mengubah itu. Hubud dunia Pak ya? Ya, <laughs> hubud dunia. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Ibu. Mohon penjelasan contoh perkara yang diputuskan oleh Nabi dalam menghakimi e, orang Yahudi. Kalau kita baca ayat ini, itu ulama-ulama ada menyebutkan sebab-sebab turunnya. Sebab turun itu dalam konteks Nabi menghakimi mereka. Saya eh, sepanjang yang saya ingat, eh, yang pertama ada dua suku Yahudi besar di Medina, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Yang satu merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau yang satu ini ada membunuh, mencederai suku yang lain, dia anggap udah deh tidak apa-apa itu. Atau minta ganti rugi sedikit saja. Tapi kalau yang ini dicederai oleh yang satu ini, itu mintanya macam-macam kalau ini dibunuh juga. Nah, yang lemah ini tadi, kalau saya tidak salah itu Bani Quraiza ini yang lemah, datang pada Nabi bertanya, Wahai Nabi, ini bagaimana ini hukumnya? Nabi terus beri putusan, hukumnya kalian semua sama di hadapan hukum. Nah, ini tidak diterima oleh yang lain. Itu eh, cara Nabi yang kedua yang saya teringat dari sebab turunnya ayat ini adalah ada seorang berzina, perempuan terhormat. Bagaimana nih terhormat? Harus dijatuhi hukuman. Nah, mereka datang pada Nabi. Mereka mengharap Nabi menjatuhkan sanksi hukum tidak seperti apa yang termaktub di dalam Taurat. Dalam Taurat itu sanksi hukum seorang yang berzina dan terbukti perzinahannya dengan disaksikan oleh empat orang itu dilempar, dirajam. Jadi Nabi putuskan dirajam yaitu dua sepanjang ingatan saya contoh dari eh, itu. Silakan Pak, kita sampai pada kesimpulannya. Kesimpulannya dari apa yang kita baca saya kira yang pertama eh, sebutlah nama Nabi dengan nama penghormatan. Jangan eh, eh, melupakan untuk bersalawat kepada beliau setiap mendengar nama beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, eh, yang kedua yang kita ingin tarik hindari mencontohi sifat-sifat orang Yahudi atau orang munafik yang antusias sekali mendengar berita-berita apalagi kebohongan-kebohongan hindari itu yang ketiga yang kita akan tarik dari sini bahwa eh, hindari segala macam kedurhakaan, lebih-lebih kedurhakaan yang bisa menimbulkan malu. Antara lain atau secara tegas dikatakan oleh ulama as itu korupsi. Korupsi itu tidak membawa berkat. Boleh jadi sekarang setahun, sepuluh tahun senang, tetapi berkatnya tidak ada, dia me me membinasakan agama Anda, hmm. membinasakan kepribadian Anda, membinasakan kebahagiaan Anda. Itu as Yang terakhir barangkali kalau kita mau uh, uh, lihat uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan oleh Allah untuk memberi putusan kepada siapa di antara orang-orang Yahudi yang meminta putusan atau boleh juga untuk tidak memberi putusan tergantung beliau melihat apa kemaslahatan yang ada di sana. Baik, terima kasih Pak atas uraian yang begitu indah ini. Ibu-ibu terima kasih atas kehadirannya di sini semua. Mirsa, demikianlah ayat ayat suci Al-Quran. Semoga melalui pertemuan ini kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keimanan kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Ineke Kusarawati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.